Sehingga Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, "Fahadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina." Ini semua adalah agama kita. Dan ini akidah kita secara lahir dan batin. Wa kalimat beliau hadza adalah isyarah ila kulli ma taqaddama min awalil kitab. Itu isyarat pada semua apa yang telah lewat. Yang sudah kita bahas alhamdulillah bitaufiqillah dari awalnya sampai akhirnya. Semua itu adalah akidah kami, akidah kita, keyakinan kita lahir dan batin. Wa nahnu bara'un ila Allah taala min kulli man khalafa alladhi dzakarnahu wa bayyana dan juga kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka jadi berlepas diri kepada artinya berlepas diri dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yani min kulli man khalafa alladhi dzakarnahu wa bayyanahu menyelisihi atau orang-orang yang menyelisihi apa yang kami sebut dan apa yang kami terangkan. Ini manhaj ahlu sunnah. Setelah menyebutkan akidah-akidah ahlu sunnah, maka beliau berkata dan kita berlepas diri dari semua yang menyelisihi akidah ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau berkata nas'alullah ta'ala an yuthabbitana 'alal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua di atas iman. Amin. Wa yaghtim lana bihi wa ya'simuna minal ahwa'il mukhtalifah wal ara'il mutafarriqah wal madahibir radiyah مثل wal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabriyah wal qadariyah wa ghairihim semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas akidah iman dan menutup kita dengan husnul khatimah di atas keimanan dan melindungi kita dari segala macam hawa nafsu, penyimpangan dan kesesatan yang bermacam-macam. Dan semoga Allah melindungi kita dari pendapat-pendapat yang menyimpang yang bermacam-macam. Dan semoga kita diselamatkan dari madhab-madhab yang menyimpang dengan segala macam madhabnya. Yang radiyah, yang jelek. Mislal musyabbiha. Seperti madhab golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Musyabbiha. Atau mu'tazilah yang lebih mementingkan akalnya dan mendewakan akalnya mengalahkan kitab wa sunnah dan juga Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan atau Al-Jabriyah yang meninggalkan syariat mengatakan tidak perlu beramal karena kita semua sudah ditakdirkan dan juga semoga diselamatkan dari Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir wa ghairihim dan lain-lainnya minalladzina khalafu sunnah wal jamaah dan semoga kita dilindungi dari yang lain-lainnya yang menyelisihi sunnah wal jamaah wa halafu dhalalah khalafu as-sunnah halafu ad-dhalalah lihat bahasa Arab cuma beda titik bedanya jauhnya luar biasa yang satu khalafa menyelisihi yang satu halafa mencocoki. Hanya beda detik saja. Khalafu dan halafu. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan yang khalafu sunnah wal jamaah wa halafu dhalalah. Semoga kita dilindungi dari golongan-golongan yang menyelisihi sunnah dan menyelisihi al-jamaah dan mencocoki kesesatan. Wa nahnu minhum bara dan kita berlepas diri dari mereka semuanya. Wa hum indana dhullal wa ardiya dan mereka menurut kami khusus yang sudah disebut tadi musyabbihah, mu'tazilah, jahmiyah, jabriyah, qadariyah ila akhirih mereka itu dhullal kelompok-kelompok sesat ardiya jamak rodi jelek Wabillahil ismah wat taufiq dan kepada Allah lah perlindungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari segala macam kesalahan dan juga dari Allah perlindungan dan taufik. Akhwani fi azakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yang disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Pertama musyabbihah هم الذين شبهوا الله subhanahu wa ta'ala bil صفاته fi adalah mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Wa qawluhum aqsa qawlin nasara. Dan ucapan mereka adalah kebalikan dari ucapan Nasrani. Ucapan Nasrani, syabbahul Makhluq, wa huwa Isa alaihi salam bil khaliq dengan penciptanya. Wa ja'aluhu ilahan dan dijadikan sebagai Tuhan. Jadi kalau Nasrani makhluk yang bernama Isa alaihi salam disamakan dengan Tuhan. Sedangkan mereka Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk dengan sifat-sifatnya. Ini musyabbiha. Wa haula'i syabbahul khaliq bil makhluq. Kalau Nasrani syabbahul makhluq bil khaliq. Adapun mereka syabbahul khaliq bil makhluq. Kadawud al-jawaribi wa ashbahih. Seperti tokoh mereka Daud al-Jawaribi dan sejenisnya. Yang kedua Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah hum Amr ibn Ubaid wa Wasil ibn Atha. Pengikut dua tokoh sesat. Yang pertama Amr bin Ubaid, yang kedua Wasil ibn Atha. Sumu bidzalika lamma al jamaah ba'da al Hasan al-Basri. Dinamakan dengan Mu'tazilah yang bermakna terkucil, yang mengucilkan diri, yang memisahkan diri. Karena mereka memisahkan diri dari jamaah pengikutnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ba'da mautihi setelah meninggalnya beliau fi awailil mi'at tsaniyah di awal abad kedua di awal 100 kedua maksudnya di abad kedua wa kanu yajlisuna mu'tazilin mereka duduk memisahkan diri karena memang berbeda sendiri dengan seluruh kaum muslimin ahlus sunnah pengikut al-Hasan al-Basri rahimahumullahu ajma'in. Fayaqulu Qatadah, berkata Qatadah, wa ghairihi dan lainnya, ulaikal mu'tazilah. Maka Qatada berkata mereka itu kelompok terkucil atau kelompok yang memisahkan diri. Waqila dikatakan pula Inna Wasil bin Atha huwa alladhi wada'a usul madhabil Mu'tazilah. Dikatakan pula bahwa Wasil bin Atha adalah orang yang pertama meletakkan dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Amr ibn Ubaid. Muridnya Al-Hasan Al-Basri. Falamma kana zaman Harun al rashid ketika di zaman kekhilafahan Harun al rashid sunnah falahum ditulislah oleh seseorang namanya Abul Hudail untuk mereka. Menulis untuk mereka artinya menulis madhab mereka. Wabayana madhabahum. Dijelaskan madhab mereka tadi. Yang tadinya hanya fulan, fulan, fulan bisa dihitung dengan jari U'tuzilu, terpisah, terkucil ila akhirnya. Ternyata di zaman Harun al-Rashid ada seseorang yang menuliskannya. Dalam buku, dalam dua kitab. Dan bukunya itu menjelaskan tentang keyakinan madhab dan kebenaran madhab Mu'tazilah. Wabana madhabahum alal usulil khamsah. Dibangun madhab mereka di atas lima dasar. Pancasila. Pansilanya mereka. Jangan salah paham. Nggak ada urusannya dengan politik. Usulul khamsah maknanya, terjemahannya Pancasila. di sammuha yang mereka sebutkan prinsip lima ini. Apa saja? Prinsip limanya Mu'tazilah. Yang pertama al-adl, keadilan. Yang kedua tauhid. Yang ketiga janji pas pasti terjadi. Yang keempat, kedudukan di antara kedua kedudukan. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Lima prinsip yang kelihatannya bagus. Keadilan, tauhid, penerapan janji. Kemudian kedudukan di antara dua kedudukan itu artinya kedudukan tengah. Poros tengah. Baik, yang kelimanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi jangan tertipu dengan mu'tazilah. Jangan tertipu dengan haula'id dullal. Apa yang mereka ucapkan terlihat secara dohirnya kayaknya bagus. Tetapi yang dimaksud oleh mereka batil. Yaquluna qawlan wa yuruduna qawlan. Mereka mengucapkan satu ucapan tetapi yang mereka inginkan maksud lain. Kita lihat satu persatu. Keadilan. Apa makna keadilan buat mereka? Prinsip pertama keadilan. Bahwa Allah tidak mungkin menakdirkan. Kalau Allah menakdirkan si fulan mukmin, si fulan kafir, berarti Allah tidak adil. Jadi keadilan sama dengan menolak takdir. Paham ya? Hati-hati, jangan tertipu dengan ahlul bid'ah. Ahlul bala selalu punya kalimat-kalimat yang indah yang ternyata menipu. Kalimat yang sepertinya bagus ternyata yang dimaksudkan makna lain. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib mengomentari ucapan-ucapan Khawarij. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Qala kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya hak tetapi yang dimaukan mereka adalah batil. Kapan diucapkan? Ketika Khawarij mengangkat mushafnya di atas pedang tinggi-tinggi sambil menyatakan, La hukma illa lillah. Enggak ada hukum kecuali milik Allah. Kalimatnya hak. La hukma illa lillah. Ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Bukan satu ayat, bukan dua ayat. Sekian banyak ayat. Apa hukum jahiliyah tabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? La hukma illa lillah. Tetapi maksudnya adalah nggak perlu ada penguasa. nggak perlu ada Muawiyah, nggak perlu ada Ali. Nggak perlu ada siapapun. Berhukum dengan hukum Allah, nggak perlu adanya aturan-aturan yang lain. Nggak perlu ada pemimpin, nggak perlu ada khilafah, nggak perlu ada perjanjian bersama, nggak perlu semuanya. Fahadah batil. Kenapa batil? Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian dengan musyrikin Quraisy, pernah mengadakan perjanjian dengan Yahudi di Madinah, Pernah Rasulullah SAW memberikan persyaratan-persyaratan. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menghukumi Bani Quraidah dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Panggil Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, mereka ingin keputusanmu. Apa keputusanmu? Apa hukummu? Kata Sa'ad bin Mu'ad, pisahkan laki dengan perempuan. Pisah. Ya. Karena ini halif Yahudi. Sa'ad bin Mu'ad adalah yang bergabung dengan mereka dulunya. Maka Yahudi gembira, pasti keputusannya condong ke mereka. Pisahkan laki perempuan. Berbicara pada kaum laki-laki, pisahkan dewasa dan anak-anak. Pisahkan. Berbicara pada dewasa, yang dewasa bunuh semua. Laki-laki eh, kecil dan perempuan sebagai tawanan. Masya Allah. Rasulullah SAW menyatakan engkau memutuskan dengan keputusan min fawqi sab'i samawat. Artinya perlu ada hakim, perlu ada yang memutuskan. Barakallahu fiikum. Mereka membantah, tidak perlu adanya Amr bin Auf. Enggak perlu adanya fulan. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya hak tapi yang kalian maukan batil. Bukan ke sana arahnya. Khilafah tetap perlu, hakim tetap perlu, musyawarah tetap perlu, pembicaraan keputusan tetap harus ada dan berupaya untuk memutuskannya sesuai dengan kitab dan sunnah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Pancasilanya Mu'tazilah ini. Lima dasarnya Mu'tazilah ini. Semuanya kalimat kalimatu haqqin urida bihal batil. Semuanya kalimat yang kelihatannya hak tetapi yang dimaukan kebatilan. Ternyata yang dimaukan dengan keadilan adalah menolak takdir. Tidak mungkin Allah menakdirkan. Karena itu berarti tidak adil. Prinsip pertama keadilan. Allah maha adil, tidak mungkin Allah zalim menakdirkan fulan begini, menakdirkan fulan begitu. Yang kedua, <clears throat> At-Tauhid. Masya Allah. Hebat sekali dasarnya Tauhid seperti ahlu sunnah. Sebentar, jangan salah paham. Tauhid maknanya mensucikan Allah. Allah tidak mungkin punya sifat. Berarti apa tauhid menurut mereka? Tauhid sama dengan menolak sifat. Itu prinsip Mu'tazilah yang kedua. Allah tidak mungkin punya sifat. Allah tidak sama dengan makhluk, maha suci, nggak mungkin punya sifat seperti makhluk punya sifat. Maka mereka tolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa infadul wa'id, menepati janji. Nah, ini kan bagus. Sama kelihatannya dohirnya bagus tapi urida bihal batil yang dimaukan adalah kebatilan maknanya adalah kata mereka infadul wa'id janji Allah pasti ditepati janji baik maupun janji buruk maka kalau Allah berjanji dengan jannah pasti Allah akan kasih jannah dan kalau Allah mengancam dengan neraka pasti masuk neraka ada yang salah? Di mana salahnya? Naam. menyamakan antara wa'id dengan wa'id. Perhatikan kalimat ini. Infadul wa'id. Penepatan ancaman. Kalau wa'ad, janji baik. Kalau wa'id, janji jelek. Apa itu janji balik, janji jelek? Janji baik itu siapa yang beriman akan masuk jannah. Maka ini benar. Allah pasti menepatinya dan Allah katakan, Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan melisihi janjinya. Tapi kalau janji jelek, ancaman. Barang siapa yang berbuat dosa, tempatnya adalah neraka jahanam. Nah menurut Mu'tazilah, ini pun janji. Kalau janji baik pasti ditepati, janji buruk pun pasti ditepati. Harus bagi Allah untuk ditepati. Maka waman ya'sillaha wa rasulahu Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam khalidin fiha. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, masuk neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti siapa berbuat dosa, pasti masuk neraka kekal. Sama nggak dengan khawarij? Sama. Karena menurut mereka, itu janji. Sebagaimana janji baik, Siapa yang berbuat ihsan dibalas dengan ihsan. Allah pasti tepati. Demikian pula ancaman itu kan janji juga menurut mereka. Jadi siapa yang Allah ancam barang siapa yang berbuat dosa masuk neraka maka harus masuk neraka. Kekal di dalamnya. Lu maksiat? Iya, walaupun maksiat itu janji Allah. Wa man ya'sillaha man qatala mu'minan متعمدا فجزاؤه jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah dengan sengaja, maka dia masuk neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti kekal, kekal, kekal, kekal. Tidak ada orang masuk neraka keluar lagi. Sebagaimana tidak mungkinnya masuk surga terus keluar lagi. Masuk surga, eh nggak jadi, nggak mungkin. Demikian pula yang masuk neraka, eh keluar lagi, nggak mungkin. Di mana letak kesalahan Mu'tazilah ini? Karena mereka lebih mengutamakan ra'yu, akal, logika. Logika mereka adalah kias-kiasan akal. Pokoknya kalau ini begini, itu juga begitu. Kalau ini janji, ini juga janji. Barang siapa yang begini akan diberi surga, Barang siapa yang begitu diberi neraka, sama-sama janji. Kenapa yang ini ditepati, yang ini nggak ditepati? Itu kegoblokan Mu'tazilah. Gayanya pakai logika ternyata dungu. Gayanya rasionalis. Ya ini orang yang memakai rasio. Ternyata nggak ada rasionya. Nggak punya. Di lutut pun nggak ada. Di kepala anda ada, di lutut gak ada. Ikhwan Kenapa? Sebab mereka tidak berpikir dengan rasio yang cerdas. Kalau menyelisihi janji, itu namanya pengkhianat. Tapi kalau orang yang tidak menepati ancaman, apa itu namanya? Memaafkan. Tidak jelek. Kalau ada orang yang sudah janji, kamu kalau berhasil saya akan kasih harta sekian. Kemudian tidak dapati, jahat dia itu sifat jelek. Tetapi kalau ada orang kamu kalau melanggar saya pukul. Ternyata melanggar. Kamu melanggar. Iya Ustaz. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Apa itu sifat jelek? Tidak. Barakallahu fikum. Itu sifat baik. Apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat afuun ghafur. Maha pemaaf, maha pengampun. Kalau janji baik tidak ditepati, itu sifat jelek yang mustahil bagi Allah. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Tetapi kalau Allah ancam dengan ancaman-ancaman, ternyata ketika ada orang yang membawa dosa-dosa yang terancam dengan ancaman tadi, ternyata Allah maafkan dia. Maka itu sifat ghafur, itu sifat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti prinsip yang ketiga dari Mu'tazilah, infadul wa'id, itu artinya menganggap orang berbuat dosa kekal dalam neraka. Pokoknya siapa yang berbuat dosa kekal dalam neraka karena itu janji Allah yang harus ditepati. Mereka anggap sebagai janji yang harus ditepati. Siapa yang berbuat dosa maka masuk neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Baik, kalau gitu apa namanya? kalau kekal dalam neraka. Kafir? Enggak juga. Dia tidak kafir. Berarti masuk surga. Tapi tidak. Enggak masuk surga. Neraka kekal karena itu janji Allah Ta'ala. Loh bagaimana masuk neraka tapi tidak kafir? Ya ada kedudukan lain. Yang bukan mukmin, bukan kafir. Ini prinsip yang keempat. Al-manzilah al manzilatain ini adalah kedudukan di antara dua kedudukan mukmin dan kafir. Menurut dia ada kedudukan yang bukan mukmin bukan kafir. Yaitu kedudukan fasik menurut mereka, tapi fasik dalam tanda petik. Fasik menurut Mu'tazilah. Karena fasik menurut kaum muslimin masih punya iman. Iya kan? Orang yang masih muslim mukmin fasik berbuat dosa, apakah dia hilang imannya? Ahlu sunnah menyatakan tidak hilang imannya. Dia mukmin bi imanihi wa fasiqun bidunubihi. Dia mukmin dengan keimanannya yang ada dalam hati yang kokoh, tetapi dia fasik karena dosa-dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya, segitu kadar kefasikannya. Sehingga kalau nggak mukmin ya kafir. Tetapi Mu'tazilah menyatakan ada kedudukan, namanya kedudukan fasik. Orang fasik ini bukan mukmin, Wah, berarti kafir. Juga bukan kafir. Lalu terus bagaimana? Ada kedudukan di antara dua kedudukan. Ini harus diyakini sebagai prinsip yang keempat dari prinsip yang lima, prinsip Mu'tazilah. Paul selanjutnya dikatakan yang kelima amar ma'ruf nahi munkar bahwasanya boleh bagi kaum muslimin untuk mengingkari penguasanya ala niatan dan boleh mengingkarinya bahkan disunahkan sebagai jihad fisabilillah menurunkan dengan paksa penguasa yang zalim melawannya memeranginya khuruj alaihim memberontak kepadanya subhanallah Mu'tazilah menganggap bolehnya memberontak Murji'ah menganggap bolehnya memberontak. Syiah menganggap bolehnya memberontak. Subhanallah, Khawarij apalagi? Hampir sama mereka. Bahkan Murji'ah yang kelihatannya lembek, ternyata mereka juga menyatakan bolehnya memberontak. Ikhwani fiddina azakumullah. Yang sabar dan berpegang dengan imamu sabirin yang sabar dan tetap di atas manhajnya Imam Musabirin Rasulullah SAW hanya ahlus sunnah. Selama tidak kafir, mereka akan tetap berpegang dengan sunnah untuk sabar terhadap penguasa yang zalim. Rasulullah SAW selalu berpesan berkali-kali, isbiru, isbiru, isbiru. Hatta talaqawni alal haud. Sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Kalau begini, sabar. Kalau begitu ya Rasulullah, sabar. Ya Rasulullah, as'aluka an ta'atit taqi. Kami enggak tanya dalam masalah mentaati penguasa yang bertakwa itu kami nggak tanya, jelaslah harus kita ikuti. Tetapi yang kami tanyakan ya Rasulullah, man fa'ala kada wa kada. Man fa'ala wa fa'al, fadzakara syarr. Wa fa'ala man fa'al, mengerjakan apa yang dikerjakan, disebutkan kejelekan, kejelekan, kejelekan. Apa jawabannya? Sama. Isbiru. asma wa tuti' tetapi ditambah oleh Nabi di kalimat kalimat pertamanya dengan ittaqullah ittaqullah wasma'u wa ati'u ma aqamu fikumus salah ittaqillah bertakwalah pada Allah tetap taati tetap sabari tetap turuti selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Selama mereka masih menegakkan salat. Artinya jangan melawan, jangan memberontak. Bukan jangan menasehati. Nasehati tetap menasehati. Dengan cara yang syar'i. Ikhwani fiddina azakumullah. Lengkaplah sudah. Prinsip dasar yang lima dari Mu'tazilah. Yang ternyata semuanya batil yang disebut dengan keadilan ternyata Allah tidak mungkin menakdirkan. Yang disebut dengan tauhid ternyata penolakan terhadap sifat-sifat. Yang dikatakan menepati janji ternyata bahwa orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka. Manzilah bain manzilatain ternyata meyakini adanya kedudukan yang bukan mukmin bukan kafir dan yang amar ma'ruf nahi munkar ternyata pemberontakan atau bolehnya memberontak kepada penguasa muslim. Walabbasu fihal haqqa bil batil dan mereka selalu mencampurkan hak dengan batil. Itsya'nal bid'ah hada karena memang keadaannya bid'ah yaitu bid'ah yaitu pencampuran kebenaran dengan kebatilan kalau kebatilan murni, ya kekafiran namanya. Kalau kebenaran murni, ya Islam namanya. Kapan dikatakan bid'ah? Ketika dicampurkan antara hak dengan batil. Ini hak, tapi dimasukkan kebatilan di dalamnya. Atau kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Seakan-akan kebenaran. Itu yang namanya bid'ah. Istimaluha ala haqqin wa batil. Disebut bid'ah karena memang dicampurkan di dalamnya antar hak dengan batil. Kalau dibantah yang batilnya, mereka akan tonjolkan yang haknya. Masa hak dibantah? Kalau diterima yang haknya, masukkan kebatilannya. Repot kan? Itulah repotnya menghadapi ahlul balal, ahlul bid'ah. Kalau ditegur kebidahannya, mereka akan menyatakan sholat dilarang. Sholat. tidak boleh. Memang kalian itu anti sholat. Kalau bid'ahnya pada dikir, dikir dilarang. Memang kalian anti dikir, anti sholawat. Susah kan? Kalau diterima, ya kita harus wajib bersalawat. Kita diperintahkan barang siapa yang tidak bersalawat, maka dikatakan bakhil. Bahkan majlis yang tidak ada salawatnya dikatakan seperti bangkai keledai. Busuk. Anjurannya sangat banyak. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Maka Nabi juga mengancam ragima an pumriin dukirtu indahu walam yusalli alaiya. Sungguh rugi, celaka orang yang disebut namaku tapi tidak bersalawat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita terima. Masya Allah sholawat bagus. Kan? Boleh kan berarti kita mengadakan sholawat bid'ah ini? Masukkan semua. Di dalamnya ada syiriknya, di dalamnya ada ajaran baru, di dalamnya ada gulu, ada ekstrim, ada segala macam. Kayak semaan. Bukan yang sekarang, yang dulu. Yang sekarang, Wallahu ta'ala alam, membacakan Quran sehari kalau nggak salah ya ditatamkan Quran satu hari. Wallahu ta'ala, saya tidak bicara yang itu. Dulu ada namanya as-sima. Di masa Imam Syatibi rahimahullah. Apa itu sima? Sima itu mereka berkumpul ba'dal isya di satu rumah. Kemudian mereka mengadakan sholat malam berjamaah. Kemudian mereka membacakan syair-syair Syairnya tentang pujian pada Allah, pujian pada Nabi dan sejarah kisah Nabi. Ditanyakan kepada para ulama. Dijawab, terus apa yang kalian ajarkan? Kita dikir bersama, kita mengucapkan ini bersama, bersama, bersama. Aku lihat bahwa itu adalah bid'ah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak membuat acara seperti itu. Tanya ulama kedua sama, ulama ketiga, ulama keempat sama jawabannya. Semua ulama harus sunnah menyatakan bahwa itu bid'atun muhdatsa. Akhirnya dia tanya pada ulama yang berikutnya dengan bahasa yang lain. Apa hukumnya mengingatkan kaum muslimin kepada sejarah Rasulullah SAW dengan membacakan sirah pada mereka. Oh bagus, kata ulama tadi. Kalau pakai bentuk syair, tidak apa-apa. Boleh. Ya. Kalau dibacakan pula di sana ya, uh, syair-syair pujian pada tidak apa-apa. Bawa nih fatwa. Boleh. Acara tadi boleh. Sebentar. Apakah ulama tadi menyatakan bolehnya acara tadi? Enggak. Dia enggak cerita acaranya. Dia hanya bagaimana kalau kaum muslimin diingatkan terhadap Rasulullah SAW dan sejarahnya. Ya boleh. Siapa yang nggak boleh mengajarkan sirah? Siapa yang melarang mengajarkan sirah nabawiyah? Oh kalau bentuk syair, bentuk syair kitabnya Ibnu Qayyim juga nunia dengan syair. Kenapa nggak boleh? Ya. Tidak disampaikan kalau itu acaranya dikumpulkan semalam suntuk. Nggak diceritakan kalau itu dibaca bersama. Nggak dibaca, di, diceritakan bahwa di sana ada gulu di dalamnya. Nabi disebut sebagai pengatur langit dan bumi. Nabi sebagai penyebabnya adanya alam semesta. Nabi dikatakan ini hulu, nggak dibacakan, nggak disebut. Ya pasti ulama akan menyatakan bagus-bagus saja. Ini barakallahu fiikum sya'nul bid'ah, selalu mencampurkan hak dengan batil. Kalau dibantah kebatilannya, mereka akan berkata, "Ini hak, kenapa dilarang?" Kalau kita terima, oh iya hak, bagus itu. Kalau bagus, ah ini lihat. Bagus kan kata ulama fulan, ulama fulan. Dia tampilkan kebidahannya. Acara bid'ah ini disetujui oleh Syekh bin Bas, disetujui oleh Syekh Robi. Masya Allah, dari mana kamu bisa? Karena pertanyaannya dikaburkan. Ikhwani fidina azablakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musyabbihah dan mu'tazilah. Wahum musyabbihatul af'ali li'annahum qasu af'al Allah taala ala af'al ibadih Mu'tazilah tadi prinsip keduanya yang bernama tauhid ternyata menolak sifat apa alasan mereka menolak sifat khawatir sama dengan makhluk maka kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wahum musyabbihatul af'ali Berarti mereka itu menyamakan af'alullah dengan makhluk. Sehingga mereka tolak. Lianahum qasu af'alullah ta'ala ala af'ali ibadih. Karena mereka mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah berbicara. Langsung mereka berkata, berkata wah kok kayak manusia ngomong. Gak mungkin. Allah gak mungkin ngomong. Akhirnya sifat kalamnya yang ditolak. Mengapa? Karena dianggap kalamnya Allah sama dengan kalamnya makhluk. Berarti sesungguhnya Mu'tazilah melakukan dua kekufuran. Kekufuran pertama menyamakan dengan makhluk, kekufuran kedua menolak. Syabbahu awalan thumma apalu, menyerupakan dulu pertama kali kemudian menolak. A'udzubillah min kufraini Wabbalalataini. Wajahalain. Kita berlindung pada Allah SWT dari dua kekufuran, dua kesesatan, dan dua kebodohan. Kebodohan pertama, menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat kalam, oh berarti kayak manusia ngomong. Allah turun lagi dunia turun kok kayak khotib saja turun dari mimbar. Atau kayak awan turun ke bumi. Dikatakan lagi bahwa Allah SWT uh, Melihat, mendengar, melihat, mendengar. Kok kayak makhluk, kayak manusia. Allah di atas arahnya, Allah di atas arahnya. ada tempatnya gitu. Kok kayak manusia, kayak makhluk menempati ruang, memiliki masa. Gak mungkin lah. Itu kebodohan pertama, menyamakan dengan makhluk. Kebodohan kedua, berarti tidak mungkin. Harus kita tolak ayat ini. Ayatnya ditolak. Ikhwan ibn Kemudian mereka yang tidak berani terang-terangan menolak ayat, mereka akan menolaknya dengan takwil-takwil batil. Maksudnya di atas arus itu adalah bukan di atas arus. Ya, maksudnya di atas arus bukan di atas arus. Maksudnya turun bukan turun. Maksudnya berbicara bukan berbicara. Semua diselewengkan maknanya. Pada makna-makna lain yang tidak diinginkan dalam Quran wala sunnah. Qala dikatakan selanjutnya. Waja'alu ma yuhsin minal ibadi yuhsin minhu. Wa ma yakbah minal ibadi yakbah minhu. Kemudian mereka jadikan. Apa yang yahsun minal ibad. Apa yang baik bagi para hamba. Maka bagus dari dia. Wa ma yaqbah minhul ibad yaqbah minhu. Apa yang jelek pada para hamba jelek pula bagi Allah taala. Mesti atau tidak mesti? Tidak mesti. Walaupun pada sebagiannya mungkin itu pun dengan kias aulawi. Makhluk melihat maka Allah pun melihat, tetapi lebih maha melihat. Ya, paham ya? Ini dibedakannya dengan Allah maha melihat. Kita penglihatannya terbatas. Tetapi apa yang bagi, baik bagi para hamba, bagi Allah, pantas. Apa yang tidak pantas bagi hamba, nggak pantas juga bagi Allah Ta'ala. Ini bahaya kalau kemudian kamu ratakan. Ini bahaya. Contohnya, kesombongan. Jelek bagi manusia. Bagi Allah, baik. Allah Subhanahu wa taala Maha sombong dan sombong adalah pakaian Allah. Al-kibr, al-kibriya, izari kata Allah dalam hadis kudsi. Kesombongan itu pakaianku. Siapa yang naza'a, siapa yang mengambilnya dariku, azabtuh, aku azab dia. Berarti para hamba tidak pantas sombong. Allah pantas sombong. Mengapa? Karena para hamba tidak memiliki apa-apa. Semua keindahannya, semua kebagusannya, semua keilmuannya, semua kemampuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bagus pada kita seluruhnya, apa yang pantas dari kita, apa yang pantas dipuji dari kita, seluruhnya kita akan katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena kita dibikin oleh Allah. Baik. Tetapi Allah lah tempatnya pujian Allah lah ahlul hamdi thana. Allah lah yang pantas untuk memiliki segala pujian, segala sanjungan, segala kesempurnaan. Maka Allah lah yang pantas untuk sombong. Jangan dikiaskan seperti ini. Ini kias-kias akli ini yang merusak. Ya. Merusak dan menyesatkan akidah Mu'tazilah. Karena semuanya pakai analogi, analogi, analogi. Tadi surga dan neraka dianalogikan dengan sama. Kalau masuk surga nggak keluar lagi, masuk neraka juga nggak keluar lagi. Akhirnya hadis-hadis syafaat semua dibuang. Padahal demikian banyak riwayatnya orang yang masuk surga diselamatkan kembali, eh, orang yang masuk neraka diselamatkan kembali dari neraka ke dalam surga. Berapa haji? Mutawatir hadisnya. Dibantah oleh mereka, oleh Mu'tazilah. Karena berkata dengan analogi. Masuk surga nggak bisa keluar, masuk neraka juga nggak bisa keluar. Kalau Dikatakan selanjutnya, wa qalu yajib alaihi an yaf'al kaza. Akhirnya karena mereka kiaskan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk bagus begini, maka Allah juga harusnya begini. Kalau makhluk jelek begitu, maka Allah semestinya jangan. Allah diatur oleh Mu'tazilah. Maka kalian harus ingat kalau ada istilah Allah seharusnya begini, Allah seharusnya begitu, Allah nggak pantas begini, Allah nggak pantas begitu. Yang ini mungkin-mungkin saja bagi Allah. Ketahuilah bahwa ini adalah warisan Mu'tazilah. Warisan Mu'tazilah. Mengapa? Karena berarti dia memikirkan sifat Allah dengan rokyu, dengan rasio, dengan akal-akalan. Kalau dengan dalil bahasanya nggak begitu. Allah harus begini, Allah harus begini. Nggak akan begitu bahasanya. Bahasanya akan berkata, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Begitu. Bahasanya ahlu sunnah. Tapi bahasanya haulah karena mereka mencari, mengenali sifat Allah dengan akalnya, dengan rohinya, dengan perasaannya, dengan pikirannya. Maka mereka akan berkata, sifat-sifat ini mungkin saja bagi Allah. Sifat jaiz. Yang ini mustahil bagi Allah. Gak mungkin, Allah gak pantas bersifat seperti ini. Yang ini wajib. Yang wajibkan siapa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang melarang? Siapa? Ini urusan Allah. Kita kenali dengan sumbernya yang pasti. Quran wa sunnah. Jangan mencari-cari dengan akal mikir. Ngelamun. Oh berarti Allah begini. Berarti Allah begitu. Berarti, berarti, berarti ila akhir. Berarti wajib bagi Allah ini, ini, ini, ini, ini. Berarti nggak mungkin bagi Allah ini, ini, ini, ini. Berarti yang ini nggak pantas. Nggak mungkin Allah seperti ini. Yang ini Mungkin iya, mungkin tidak. Ragu. Wahai para pakar-pakar filsafat, kamu ragu. Kok ada sifat jaiz? Apa jaiz? Boleh iya, boleh tidak. Lo yang benar ada panda bagi Allah. Ya jaiz, sifat jaiz. Boleh iya, boleh enggak. Loh, Allah subhanahu wa ta'ala satu, Esa. Sifatnya juga baku. Sifatnya juga terus azali wa abadi. Kekal. Bagaimana bisa ada, bisa tidak. Ya maksudnya mungkin iya mungkin mungkin bagi siapa dan tidak mungkin bagi siapa. Ya saya tidak tahu mungkin iya mungkin tidak. Ah mengakui ya, kamu tidak tahu. Kenapa nggak nanya dari Quran dari Sunnah? Kalau ada dalam Sunnah dalam Quran pasti bahwa itu sifat Allah. Kalau tidak ada dalam Quran tidak ada dalam Sunnah jangan kamu katakan bahwa itu sifat Allah Taala. Jangan sok tahu. Alhamdulillah. Ahlu sunnah di atas keyakinan. Ahlu sunnah di atas kejelasan. Sedangkan ahlu dalal selalu dalam keraguan. Nasallahu salam wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.